Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi dan kita masih melanjutkan bab yang ke-8 tentang pembagian sabar ditinjau dari hukum-hukum yang lima yang disebut al-ahkam at-taklifiyah yang wajib mustahab haram makruh dan mubah dan telah kita sebutkan sabar yang wajib yang terbagi menjadi tiga bahagian bersabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram bersabar dalam menunaikan apa yang diwajibkan di dalam syariat dan bersabar dalam menghadapi cobaan dan musibah yang dialami oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula telah kita terangkan makna dari as-sabrul mandub wal mustahab. Sabar yang sifatnya anjuran. Yaitu bersabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang dibenci dalam syariat, yang makruh. Bukan yang hukumnya haram dan bersabar dalam menjalankan hal-hal yang dianjurkan di dalam syariat. Demikian pula bersabar untuk membalas dan memaafkan seorang yang melakukan keburukan kepada kita maka dibalas dengan memberi maaf dan tidak membalasnya seperti yang dia lakukan. Yang ketiga, as-sabrul mahdzur sabar yang terlarang diharamkannya sabar dalam perkara-perkara ini dan telah kita sebutkan termasuk diantara sabar yang terlarang adalah sabar untuk tidak makan dan tidak minum yang dapat menyebabkan kebinasaan baginya dengan alasan bahwa itu adalah makanan yang haram. Tidak ada makanan yang halal yang ada bangkai, daging babi atau yang lainnya. Lalu dia bersabar untuk tidak makannya sampai menyebabkan dia mati. Maka ini sabar yang hukumnya terlarang. Demikian pula sabar yang terlarang adalah bersabar dalam melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kebinasaan terhadap dirinya. Maka dia sudah mengetahui bahwa di hadapannya itu ada bahaya yang dapat membinasakannya. Tapi dia bersabar. Dia bersabar dalam keadaan dia telah mengetahui. Pasrah. terhadap binatang buas misalnya. Atau seorang yang kafir yang hendak membunuhnya. Atau yang semisalnya. Namun bukan termasuk kesabaran yang terlarang adalah sabar di masa-masa fitnah ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin yang ini muslimin yang sana juga muslimin mereka bertempur mereka bersabar apa mereka eh, saling bunuh membunuh lalu kemudian seseorang bersabar untuk tidak ikut serta di dalam fitnah tersebut. Dalam peperangan fitnah itu. Maka kata beliau diperbolehkan bagi seorang untuk bersabar dalam artian dia tidak melakukan perlawanan, dia tidak ikut mengangkat senjata. Bahkan dianjurkan untuk bersabar ketika ada dari satu kelompok kemudian mendatanginya lalu dia tidak melakukan perlawanan dia tidak turut untuk mengangkat senjatanya karena itu adalah peperangan fitnah kata para ulama dianjurkan bagi dia untuk bersabar walaupun menyebabkan dia terbunuh sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Ya'la At-Tabarani dari hadis Khabbab Ibn al Arad radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang peperangan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kun ka khairi adam jadilah engkau yang terbaik di antara dua jenis manusia. Dan itu diterangkan dalam lafaz yang lain. Kun abdallahil maqtul wala takun abdallahil qatil. Jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh. Dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh. Jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Yang menumpahkan darah muslim yang lain karena melakukan pembunuhan dalam hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat akan menjadi perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak dalam persengketaan yang terjadi di tengah-tengah manusia adalah dalam urusan darah. Sehingga dalam peperangan fitnah yang tidak diketahui mana yang hak, mana yang batil terjadi peperangan di antara kaum muslimin maka jangan engkau melakukan perlawanan jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'hu yabu'u bi ithmihi wa ithmika. Biarkan dia membunuhmu karena dia akan membawa dosanya dan dosamu pun akan ditanggung oleh dia pada yaumul qiyamah. ketika dia membunuhmu. Dan di dalam lafaz yang lain, fa in baharaka syu'a'us sayfi fadh' yadaka 'ala wajhik. Apabila engkau terkalahkan oleh kilatan pedangnya, yakni dia telah mengangkat pedang siap untuk menebas kamu. Dalam peperangan fitnah itu, maka letakkan tanganmu di atas wajahmu. Letakkan tanganmu di atas wajahmu. Ya agar engkau tidak melihat, lalu kemudian engkau pasrah. Yang menyebabkan engkau terbunuh. Itu lebih baik. Daripada engkau yang membunuhnya. Hadis ini yang terakhir Lafaz yang terakhir juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kondisi seperti ini yang terbunuh itu lebih baik daripada menjadi seorang pembunuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran Karim dalam suratul Ma'idah menjelaskan tentang dua anak Adam yang bertikai yang satunya sedekahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang satunya ditolak karena dia tidak bertakwa kepada Allah maka dia pun hendak membunuh saudaranya yang sedekahnya diterima واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك kata anak Adam yang tidak diterima sedekahnya ini saya akan bunuhmu maka hamba Allah yang bertakwa ini mengatakan ini namanya taqabbalullahu minal muttaqin La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Kalau engkau membentangkan tanganmu untuk membunuh aku, aku tidak akan membentangkan tanganku untuk membunuh kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak punya keinginan untuk membunuh saudaranya. Ini dalam hal peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Berbeda halnya dengan membunuh orang yang kafir. Adapun membunuh kafir eh, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kufar maka wajib bagi seorang muslim untuk membela dirinya Sebab tujuan daripada ditegakkannya al-jihad fi sabilillah adalah membela dirinya dan melindungi dirinya dan melindungi kaum muslimin. Lalu apa hukumnya memerangi pencuri? Pencuri yang hendak merampas harta yang boleh jadi dia pun akan mengancam untuk membunuh pemilik harta tersebut. Apakah wajib bagi seorang pemilik harta ini untuk membela diri? Atau dia pasrah? Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنْ كَانَ عَنْ مَعْصُومٍ غَيْرِهِ وَجَبَ Kalau dia membela orang lain yang terpelihara darahnya diharamkan untuk ditumpahkan darahnya, dia membelanya, maka wajib dia untuk melakukan pembelaan. Walaupun sampai menyebabkan dia terbunuh. Ataukah dia yang bunuh. Adapun terhadap dirinya sendiri, membela dirinya, kata beliau, فَظَاهِرُ نَصِّهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ maka yang zahir dalam madhab Imam Ahmad bahwa tidak ada kewajiban untuk membela diri. Walaupun diperbolehkan baginya untuk membela diri, sebagian para ulama mengatakan wajib dia untuk tetap membela dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahidun, wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahidun. Siapa yang terbunuh karena membela jiwanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia syahid. Kata beliau rahimahullah, وَلَا يَجُوزُ الصَّبْرُ عَمَّنْ qasadahu au hurmatahu bil fahisyah dan tidak boleh bersabar dari orang yang hendak merusak kehormatannya atau merusak kehormatan istrinya hendak melakukan perbuatan yang tidak senonoh merusak kehormatan hendak melakukan zina atau yang semisalnya maka tidak diperbolehkan kata beliau bersabar dalam hal ini. Harus melakukan perlawanan. <clears throat> Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan as-sabru al-mahdzur, sabar yang terlarang. Yang berikutnya <clears throat> Wa amma sabru al-makruh, sabar yang hukumnya makruh. dibenci bagi seorang untuk bersabar dalam hal ini. Ada beberapa permisalan kata beliau. Yang pertama ayasbira 'anit ta'ami wasyarabi wal lubsi wa jima'i ahlihi hatta yatadarrara bidzalika badanuhu sabar untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berpakaian, dan meninggalkan untuk berhubungan dengan istrinya hingga menyebabkan hal itu memudaratkan fisiknya. Walaupun tidak sampai menyebabkan kematian. Kalau sampai menyebabkan kematian maka haram baginya bersabar. Tapi di sini yang dimaksud adalah sabar yang menimbulkan kemudaratan pada dirinya. Dia tidak makan, dia tidak minum. Dia tidak berselimut dalam cuaca yang dingin yang dapat menimbulkan kemudaratan dia tidak mendatangi istrinya hingga menyebabkan hal itu dapat memudaratkan fisik. Yang kedua, sabruhu an jima'i zawjatihi idha ihtajat ila dhalik wa lam yatadarrar bihi. Dia bersabar untuk meninggalkan berhubungan dengan istrinya sementara istrinya membutuhkan itu. Istrinya memerlukan dan suami tidak mendapatkan kemudaratan apabila dia melakukan hubungan tersebut. Lalu dia mencegah diri, padahal istrinya membutuhkan. Maka di sini makruh bagi seorang suami untuk menahan diri, mencegah dirinya. Karena melakukan hubungan dengan keluarga termasuk ibadah termasuk sedekah seorang suami Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah dan ketika salah seorang kalian menggauli istrinya maka itu termasuk bentuk sedekah Yang ketiga, sadruhu ala fi'lil makruh. Sabar dalam melakukan hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci dalam syariat. Dia sabar untuk melakukannya. Nah, ini sabar yang dibenci. Sabar yang dibenci. Kalau menurut pendapat sebagian yang mengatakan bahwa rokok itu makruh. Rokok itu makruh kata sebagian. Dan yang sahih rokok itu haram. Memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Menyebabkan dia mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Dan telah bersepakat seluruh ahlul khibrah, bahkan pabrik rokok pun dengan jelas-jelas menyatakan rokok itu membunuhmu. Maka tidak diperbolehkan seorang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Anggaplah bahwa rokok itu hukumnya makruh. Apakah pantas bagi seorang bersabar dalam melakukan perkara yang jelas-jelas makruh. Dan terlebih lagi, apakah layak, apakah pantas seorang penceramah, seorang da'i yang biasa memberi nasihat, wajangan kepada kaum muslimin, Lalu dia sendiri tidak memberi contoh yang baik kepada umat. Menampakkan kepada umat. Untuk bersabar dalam melakukan perkara-perkara yang makruh. Dengan alasan, wah ini kan hanya makruh saja, tidak haram. Para khotib, para penceramah, para pengajar, para ustadz, para kiai yang masih bersabar untuk merokok. Apakah pantas? Apakah layak? Kalau seorang yang awam saja, ya, yang terbiasa untuk merokok, seorang yang tidak bergelut dengan ilmu agama, terbiasa untuk merokok, tidak sepantasnya bagi dia untuk melakukan nasihati agar kemudian dia meninggalkannya. Nah ini kok seorang yang membawa agama, membawa ilmu syar'i, ya. baru dia keluar dari rumahnya sebelum ngisi pengajian ngerokok dulu, sampai mendekati tempat acara baru dia membuang rokoknya. Selepas mengisi acara rokok lagi sambil menunggu waktu sholat selepas sholat rokok lagi subhanallah dia seorang da'i dia seorang yang disebut sebagai ustadz, kiai, penceramah pemberi nasihat kepada yang lain apakah layak bagi dia untuk memberi contoh yang buruk sabar dalam melakukan perkara yang makruh kalau itu makruh. Ya. Para ulama, para fuqaha ketika mereka menjelaskan tentang hukum-hukum ya. Mereka mengatakan bahwa ini hukumnya sunnah, anjuran. Mereka tidak maksudkan bahwa ini hukumnya sunnah itu maksudnya ya sudah tinggalkan karena tidak wajib. Bukan itu maksudnya. Mereka menyebutkan bahwa ini sunnah maksudnya dorongan kepada kaum muslimin bahwa apabila mereka melakukannya maka mereka mendapatkan pahala. Demikian pula ketika mereka membahas tentang hukum makruh bahwa ini hukumnya makruh. Bukan yang dimaksud bahwa ketika mereka menetapkan hukum makruh, mereka mengentengkan permasalahan. Wah, cuman makruh saja, jadi nggak apa-apa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud oleh para ulama bahwa ini adalah perkara yang makruh. Apa itu makruh? Sesuatu yang dibenci dalam syariat. Walaupun tidak sampai kepada tingkatan haram. Namun apabila seorang terbiasa melakukannya, maka itu dapat menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang haram sehingga tidak sepantasnya apalagi kalau dia membawa ilmu syariat dia mengajar agama dia mengerti dalil-dalil Al-Quran Karim, hadis hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bersabar untuk selalu merokok dengan alasan bahwa rokok itu hanya makruh saja tidak sampai kepada perkara yang haram. Berarti engkau mengajarkan kepada umat ini untuk mengentengkan permasalahan makruh. Padahal makruh itu kan terlarang sebenarnya. Jadi terlarang. Larangan di dalam syariat ada yang sampai kepada tingkatan haram, ada yang tidak sampai kepada tingkatan haram yang disebut makruh. Namun bukan berarti bahwa seorang mengentengkan masalah itu. Jadi uh, tidak sepantasnya bagi seorang bersabar untuk melakukan sesuatu yang makruh. Yang keempat, termasuk sabar yang makruh, sabruhu an fi'lil mustahab. Sabarnya seseorang untuk meninggalkan satu amalan yang sifatnya mustahab, sifatnya anjuran. Sabar dia meninggalkannya. Sabar dia tidak sholat sunnah. Sabar dia tidak mengerjakan rawatib. Sabar. Maka ini tidak dianjurkan. Ini jenis kesabaran yang makruh. Kemudian <clears throat> yang terakhir as-sabrul mubah. Sabar yang hukumnya mubah mubah itu boleh. Ya, hukumnya sama. Dia melakukan, dia tidak melakukan sama. Kalau dia lakukan, ya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa juga. Tidak ada anjuran, tidak ada pula larangan. Ini sabar yang hukumnya mubah as-sabru an kulli fi'lin mustawid tarafain khuyyara baina fi'lihi wa tarkihi wa sabru alaih yaitu bersabar untuk meninggalkan setiap perbuatan yang hukumnya sama ya tidak haram tidak pula wajib tidak mustahab tidak pula makruh jadi sama dia melakukan tidak melakukan sami mawon sama saja hukumnya. Ini kalau dilihat dari sisi hukum asal itu, sabar mubah. Makan misalnya, makan yang kalau dia meninggalkan tidak juga menyebabkan kebinasaan, tidak juga membawa kemudaratan, tidak. Maka hukum asalnya mubah. Dia makan Mubah dia tidak makan. Mubah karena tidak menimbulkan kemudaratan juga. Ya. Makan snack misalnya, makan kacang atau yang semisalnya. Melakukan dan meninggalkannya hukumnya sama. Ini yang disebut sabar mubah. Meskipun ada hukum-hukum yang hukum asalnya mubah namun boleh jadi hukum yang mubah itu berubah disebabkan karena uh, maksud dan tujuan seseorang ketika melakukannya ada kaidah yang disebut oleh para ulama al-wasailu ah, ah al-wasailu lah ahkamul maqasid bahwa sarana itu memiliki hukum yang sama dengan maksud dan tujuan. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umur kal maqasid. Makan hukum asalnya mubah. Namun kalau dia berniat bahwa makannya ini akan memberikan kepadanya kekuatan sehingga menyebabkan dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan yang hukum asalnya mubah itu menjadi makan yang hukumnya mustahab. Makan yang hukumnya mustahab dan anjuran. Atau seorang dia makan, kenapa? Dia makan malam, agar kemudian di malam hari dia akan keluar pada jam 2 malam diberi kekuatan untuk mencungkil rumah orang maling maka asal hukum makan yang hukumnya mubah berubah menjadi haram karena makan tersebut dijadikan oleh dia sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana dan uh, wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan maksud dan tujuan yang hendak dilakukan oleh seseorang. Kata beliau rahimahullah wa bil jumlati fasabru 'ala al wajibi wajibun wa 'anil wajibi haramun was-sabru 'anil harami wajibun wa 'alaihi haramun. Maka kesimpulannya bahwa bersabar untuk mengerjakan kewajiban adalah wajib. Dan bersabar untuk meninggalkan yang wajib hukumnya haram. Bersabar untuk meninggalkan perkara yang haram hukumnya wajib dan bersabar. Dalam melakukan perkara yang haram hukumnya haram. Wasabru 'alal mustahabbi mustahabbun wa anhu makruh. Wasabru 'anil makruhi mustahabbun wa 'alaihi makruh. Dan bersabar dalam melakukan hal-hal yang dis, yang sifatnya anjuran di dalam syariat maka hukumnya anjuran, mustahab. Dan bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang dianjurkan dalam syariat, itu hukumnya makruh. Dan bersabar untuk meninggalkan perkara yang makruh, itu hukumnya mustahab, anjuran. Dan bersabar dalam melakukan perkara-perkara yang makruh, hukumnya makruh wasabru anil mubahi wa alaihi mubah adapun bersabar dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu yang hukumnya mubah mubah boleh boleh melakukan boleh meninggalkan kecuali nanti apabila perkara yang mubah itu berkaitan dengan maksud dan tujuan seseorang sebagaimana yang telah kita terangkan Maka ini lima pembagian as-sabr yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang kaitannya dengan Al-Ahkam At-Taklifiyah. Kaitannya dengan lima hukum taklif. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita terangkan semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.